يسر الله له في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang mulia ini di hari yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, Khatib Al-Fakir berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita semua, wahai para hamba Allah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya takwa. Jalankan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah. Meski masih ada perintah Allah yang berat rasa untuk kita kerjakan. Tinggalkan semua larangan Allah, baik yang haram ataupun makruh meski masih ada dari larangan-larangan Allah yang menjadi hobi dan kesukaan kita. Namun demi mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ampunannya, rahmatnya, jannahnya yang luasnya langit dan bumi, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Fakat fazal muttaqun. Sungguh orang-orang yang bertakwa dia akan jaya, dia akan menang, dia akan sukses dunia dan akhirat. Ikhwatul iman, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang bertakwa adalah saat Allah panggil, Allah perintahkan mereka, mereka tunduk, patuh atas apa yang Allah perintahkan pada diri mereka. Dan yang lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kepatuhan ini akan membuat kita yang lima rahmati Allah, enggan menjaga jarak pada Allah dan selalu ingin senantiasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sadar diri bahwa dia adalah makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki kemampuan apa-apa ketika Allah menebatnya. Ya. Akankah kita didebat oleh Allah Ustaz? Iya. Nanti di hari kiamat ikhwatul iman saat masing-masing kita dihisab. Allah akan tanya persatu setiap nikmat dan Allah akan mendebat kita. Dalam sebuah diskusi ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala saat ketika dihisab seorang hamba terkaget-kaget saat Allah pertanyakan, Allah mendebatnya. Abdi, kuntu jai, falam tut'imni. Hamba, dulu aku kelaparan, namun kau tidak memberiku makan. Kita terperangah, kita kaget mendengar Allah pernah lapar. Maka kemudian kita bertanya pada Allah, Ya Rabb, kaifa utwa'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana cara hamba yang hina ini? Hamba yang tidak punya kemampuan ini, ya Allah memberimu makan, padahal engkau adalah Rob semesta alam. Allah menjawab, Karena abdi fulan jai. Dulu ada seorang hambaku si fulan kelaparan. Ia datang kepadamu meminta makan. Falam tut'imhu. Namun sayang engkau tidak sudi memberinya makan. Idza tahu kalau saja dulu engkau memberinya makan saufa judul ini indahu engkau akan dapati aku berada di sisinya tidak berhenti di sana ihwa Allah berfirman abdi kuntu atsyan hamba dulu aku kehausan falam tusqini lalu kenapa engkau tidak memberi, memberiku minuman maka kita terperangah sekali lagi ketika Allah mendebat kita saat itu hotel iman si amba mengatakan ya Rob kaifa usqika wa anta rabbul alamin Bagaimana cara aku hamba yang lemah ini memberimu minum? Engkau Tuhan semesta Allah. Dulu ada hambaku Allah berfirman. Dia kehausan. Dia hanya minta seteguk minum datang kepadamu. Namun sayang kau pelit. Engkau tidak mau berbagi minuman padanya. Andai saja kau berikan padanya minum, maka engkau akan dapati aku bersamanya. Hamba, aku telanjang, tidak berpakaian kuntu uryanan falam taksuni tapi engkau tidak memberiku pakaian bagaimana caranya aku memberimu pakaian sebesar apa ya Allah pakaian itu dulu hambaku minta pakaian padamu tapi saya engkau tidak memberinya pakaian andai saja engkau memberinya engkau akan dapati aku berada bersamanya Hotel iman Ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saat kita ingin berjumpa dengan Allah tidak hanya dengan ibadah mardha salat saum ramadan zakat haji umrah tilawah Al-Qur'an tidak tapi ketika kita memberi makanan berbagi minuman memberikan pakaian kepada hamba-hamba Allah yang datang kepada kita mereka membutuhkan uluran tangan kita maka sesungguhnya bukan kita memberi bantuan bukan kita memberi pertolongan pada mereka. Sesungguhnya dengan cara itu kita tarik pertolongan Allah pada diri kita. Hewatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat malam itu menemani istrinya, anak-anaknya, belanja kebutuhan bulanan. Belanjaan sudah penuh, hotel iman rahmati Allah. Dia dorong dengan troli sampai di parkiran dia buka bagasi. Tatkala sahabat ini mengisi bagasinya dengan belanjaan hotel iman, istrinya, putrinya hanya melihat. Nggak lama ada seorang perempuan pengemis datang dengan seorang anaknya. Menghampiri istri sahabat ini, bu, sedekah, bu, sedekah. Istrinya juta acur mengeluarkan uang seribu rupiah diberikan kepada perempuan itu. Perempuan itu kemudian mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tapi rupanya barangkali belum cukup hotel iman untuk memberikan kebutuhan dia. Dia sudah lapar Anaknya lapar, pengemis itu ingin tambah, minta tambah sedekah tapi dia malu. Akhirnya dia memberi syarat. Dia memberi gini syarat begini, jarinya dia kuncupkan, diarahkan ke arah mulutnya. Dia pegang kepala anaknya lagi-lagi diarahkan, jari terkuncup itu ke arah mulut seolah bilang kepada si istri ini, Bu, kami amat lapar, nggak cukup uang ini tolong tambahkan sedekah. Namun si istri sahabat itu kemudian bilang gini, diusir hotel iman rahmati Allah pengemis perempuan itu dan anaknya pergi. Maka Ahmad Talimah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagasi sudah diisi penuh oleh sahabat, dia duduk. Dia masuk, belum lagi dia starter, dia dengar istrinya ngomong gini kepada anaknya, "Nah, kita beli gorengan dulu yuk." Tanpa pamit hotel Iman, mereka berdua pergi. Sementara sahabat ini mendengar bahwa istrinya mau beli gorengan, di istighfar, astagfirullahaladzim. Baru saja ada orang kelaparan minta tambahan sedekah untuk makan dia tidak kasih. Ini dia beli gorengan. Jangankan kebutuhan primer, sekunder pun tidak. Jangankan sekunder, tertier pun tidak. Maka dan kala istrinya sama anaknya pergi beli gorengan di eh, hotel iman, sahabat ini berpikir. Apa yang akan dia lakukan? Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Tiba-tiba Allah kasih ilham dia. Coba pergi KTM. Jangan-jangan gaji sudah ditransfer. Dia pergi ke ATM Hotel Iman, betul apa yang dia duga. Tatkala dia cek saldo hotel iman, itu angka belasan juta ada di display. Karena merasa ini haknya bekerja di perusahaan. Karena merasa rutin diterima setiap bulan. Saat itu si sahabat-sahabat hanya tersenyum. Dia ngangguk-ngangguk saja ngelihat angka belasan juta itu. Sedikit pun ucapan hamdalah, memuji Allah tidak terlontar dari mulutnya. Hotel iman, dicabutlah uang beberapa juta rupiah untuk keperluan beberapa pekan ke depan. Lembaran-lembaran ratusan ribu keluar berwarna merah yang hotel iman dari mesin pindah ke dompetnya. Tatkala dia masukkan ke dompet di hotel iman dia teringat perempuan tadi yang minta taman sedekah. Dia cabut salah satu lembar berwarna merah, bukan seratus ribu tapi sepuluh ribu. Dia lipat pelan-pelan di hotel iman. Begitu dia keluar yang hotel iman dia panggil ibu ibu sini bu sini sini. Dia kasih hotel iman uang itu. Maka begitu uang itu berpindah dari tangan sahabat ini kepada perempuan itu. Maka tiba-tiba sahabat ini kaget. Perempuan itu mengucap hamdalah, bersyukur pada Allah berkali-kali dengan suara lantang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah berkali-kali hotel iman. Tidak hanya bersyukur pada Allah, perempuan ini langsung angkat tangan. Dia doa yang panjang buat sahabat ini. Ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat kaget. Dia terpegur, dia termenungi hotel iman. Perempuan ini baru menerima 10 ribu. Sedemikian dahsyatnya cara bersyukur. Ihwatal iman rahmatullah. Maka usai itu perempuan ini langsung pergi hotel bersama anaknya. Sang sihab, sahabat membuntuti dengan matanya hotel iman. Dan kedua manusia itu masuk ke sebuah warteg. Begitu masuk, sang ikhwatul iman sahabat ini mengatakan, Alhamdulillah, mereka bukan pembohong, mereka bukan penipu. Malam itu, sang sahabat mendapatkan pelajaran berharga dari seorang pengemis yang Allah kirim. Dia termenung dengan ucapan hamdalah yang berkali-kali tadi. Dia termenung dengan doa panjang dibacakan oleh si pengemis. Maka ketika istrinya datang, anaknya datang. Kenapa pak? Kok bengong-bengong di parkiran? Ma, aku baru tambahkan sedekah kepada perempuan tadi. Berapa banyak? Sepuluh ribu rupiah. Namun ma, sebelum aku tambahkan sedekah kepada perempuan tadi, aku pergi ke ATM. Aku cek saldoku dan gajiku bulan ini sudah ditransfer dan kamu tahu berapa jumlahnya. Karena merasa aku terima. Karena merasa ini hakku bekerja di perusahaan saat melihat angka belasan juta itu, aku hanya tersenyum. Aku hanya mengangguk mangguk saja. Sedikit pun puji puja syukur tidak terlontar dari mulutku. Namun begitu aku berbagi hanya 10 ribu kepada perempuan tadi, dia mengucap hamdalah berkali-kali di hadapanku. Dia memuji Allah. Dia doakan diriku, doakan kamu, doakan kita sekeluarga. Bahkan dia minta di hadapanku agar Allah tempatkan kita di surga yang paling mulia. Ma, dia hanya terima sepuluh ribu rupiah. Namun dia pandai bersyukur pada Allah. Sementara kita menerima ribuan kali lipat. Ucapan syukur tidak meluncur dari mulut kita. Lalu mana yang lebih pantas ma? Mana yang lebih pantas masuk surga Allah? Diakah yang terima sedikit namun bisa bersyukur? Atau kita yang menerima ribuan kali lipat? Ucapan hamdalah pun tidak terlontar dari mulut kita. Mana yang lebih pantas masuk surga Allah? Abdi, hambaku. Dulu seorang hambaku datang padamu meminta makan. Namun sayang, engkau tidak memberinya makan. Kalau saja engkau sempat memberinya makan, engkau akan dapati aku bersama dirinya. Hampiri ya Allah, dekati Allah dengan cara-cara yang Allah sukai. Cintai sesama, berbagi nikmat Allah dan jangan termasuk orang-orang yang Allah murkai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الإيمان رحمة الله سبحانه وتعالى dalam sebuah hadis yang mulia Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya menyampaikan Man yassara ala yassara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan seorang yang sedang dalam kondisi kesulitan, Allah akan mudahkan semua urusannya dunia hingga akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia. Kalimat kedua Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang memudahkan semua urusan orang-orang seorang mukmin dari satu urusan dunianya nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yawmul qiyamah Allah akan mudahkan satu urusan dari urusan-urusan yang nanti bakal kita hadapi di hari kiamat maka ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan yang mulia ini khatib menyampaikan kepada saya diri pribadi dan anda semua wahai hamba-hamba Allah Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kita bisa makan dalam kondisi nikmat, saat kita bisa spending harta, uang, money yang Allah titipkan pada kita. Saat kita bisa tenang bekerja di tempat ini, wa taliman rahmati Allah. Saudara-saudara kita di kota-kota Suriah wa taliman, di Aleppo, di Hel, di Homs dan banyak lagi kota-kota. Jutaan jumlahnya wa taliman sudah meninggalkan rumah mereka lebih dari 360 ribu korban mati karena keganasan perang. Tidak berbicara mana yang benar dan mana yang salah, tapi lihat ini orang-orang kelaparan. Bahkan banyak orang-orang di sana meminta fatwa kepada ulama mereka, halalkan bagi kami untuk makan daging kucing. Khotalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi satu saat ketika Allah berkenan, derita mereka Allah pindahkan ke sini. Tapi wa rahmati Allah, Allah akan jaga kita kalau kita semuanya memudahkan urusan-urusan mereka. Mereka yang sudah tidak punya rumah, mereka yang tidak punya makanan, mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang hidupnya lantang lantung ihwatul iman dalam penuh ketakutan. Maka ihwatul iman rahmati Allah dengan harta meski 10 ribu dalam kisah tadi boleh jadi Allah kan hadir menemani kita. Allah rahmati diri kita. Allah rahmati keluarga kita. Allah rahmati pekerjaan kita. Atau berapapun yang Anda mampu lakukan. Maka ikhwata lima rahmati ya Allah lihat di ujung surat Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ha antum. Hei kalian semua. Haula. Wahai kalian semua. Tuda'una litunfiku fisabilillah. Kalian diajak untuk infak di jalan Allah. Faminkum man yabkhal. Tapi aku perhatikan kepada Allah, ada saja di antara kalian yang masih pelit, masih suka dengan hartanya, tidak mau berbagi. Man yabkhal fa innam yabkhal nafsi. Ketahuilah bahwa yang pelit tidak mau berbagi, tidak mau menolong pada sesama, sesungguhnya keburukannya akan kembali pada dirinya sendiri. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya. Kalian semua kata Allah yang membutuhkan rahmatku. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian masih pelit, Allah akan binasakan kalian. Perhatikan, Allah binasakan kalian. Dan Allah akan ganti dengan kaum, dengan umat manusia yang baru. Thumma la yakunu amsalakum. Dan umat yang baru itu tidak persis pasti tidak akan sama pelit seperti kalian. Ya, iman. Ini adalah kesempatan kita dengan berbagi sama. Kita tarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aleppo is burning. Kota Aleppo dan banyak lagi kota di Damaskus. Saudara-saudara kita seiman. Saudara-saudara kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerlukan bantuan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, lakukan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Allah merahmati kita. Allah jadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang demi masa sungguh kami semua adalah hamba-hambamu manusia yang senantiasa merugi kecuali di antara kami ya Allah ada yang mau beriman ada yang mau melakukan amal soleh lalu saling menasihati dalam kebajikan saling menasihati dalam kesabaran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم بارك لأمة محمد اللهم ارضى عن أمة محمد اللهم اغفر لأمة محمد ربنا عليك توكلنا وإليك آنبنا وإليك المصير Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah yang sedang menderita di Suria, di Palestin, di Irak, di Gaza dan di setiap tempat ya Allah. Tegakkan kalimatmu ya Allah dan berikanlah pertolongan untuk kaum muslimin ya Allah di mana saja. Allahumma ya Allah jadikan kami semua menjadi hamba-hambamu yang menegakkan salat. Jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang beriman. Jadikan kami semua ya Allah menjadi hamba-hambamu yang bertakwa Jadikan kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang ikhlas Jadikan kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang senantiasa tunduk Taat kepada perintahmu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Watub alaina innaka antat tawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azab an-nar Ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة